Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم الأساتذة الكرام guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ikhwat iman, majelis cahaya hati yang insya Allah hati kita diberi cahaya nur hidayahnya. Amin ya mujibat sa'ilin. Kembali kita bersama Ustadz yang kita cintai Ustadz Deden Muhammad Mahyarudin. Beliau seorang dai muda yang diberi karunia oleh Allah di umur 15 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an dan beliau menguasai kitab kuning intelektual muda Indonesia bersama Ustadz Deden dengan tema saat pahala amal diperlihatkan. Dan Kori Mas Joko, beliau teknisi Masjid Azikra. Kemarin sopir, sekarang teknisi bergilir. Mari kita dengar surah Ali Imran ayat 30. Silakan akhi Mas Joko. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala FirmanNya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du Yang saya cintai Ayahanda Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Semoga panjang umur Semoga sehat walafiat dan terus memberikan ilmu kepada kita. Surah Ali Imran ayat 30 sebenarnya sedang mengancam, memberikan peringatan kepada orang-orang yang masih saja menyembunyikan maksiat. Seringkali maksiat itu penuh di dalam hati. Seringkali hati menyembunyikan rasa cinta kepada yang dilarang. Dukungan kepada orang-orang non-muslim yang jahat. Seringkali manusia itu berani melakukan maksiat karena justru tidak dilihat oleh manusia. di mata manusia adalah aib kalau kejahatan dirinya diketahui oleh manusia yang lain. Padahal sejatinya yang harus ditanamkan di dalam hati adalah rasa takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang manusia mengerjakan perbuatan maksiat, maka jelas itu maksiat. Tetapi bagi seorang mukmin itu semakin buruk karena sebenarnya maksiatnya itu sedang dilakukan di hadapan Allah. Pada ayat 29 sebelum ayat 30 surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhu Allah jika kalian menyembunyikan apa yang dalam hati kalian atau menampakannya maka sama saja jelasnya diketahuinya oleh Allah. Jadi tidak pakai au apalagi ya Ustaz ya. Iya. Yang tampak diketahui yang tersembunyi diketahui oleh Allah maupun yang terang-terangan tidak pakai apalagi terang-terangan jadi sama di mata Allah tersembunyi atau terang-terangan tetap dalam pengetahuannya betul oleh karena itu manusia akan benar-benar mengetahui bahwa amal buruknya itu sangat memalukan sekali yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ayat ini penafsirannya dibalik perbuatan buruk seseorang yang dilakukan oleh dirinya akan ditampilkan oleh Allah. Akan diperlihatkan di dalam buku catatannya. Akan diperlihatkan videonya, muhboro hadir. Dan ketika amal buruk itu diperlihatkan, apalagi dulunya itu keburukan disembunyikan dari mata orang-orang itu sangat menyedihkan, sangat memperhatinkan sangat memilukan karena pada saat itu ditampilkan pula oleh Allah amal-amal baik orang lain. Semakin malu orang lain amalnya pada baik, dirinya amalnya buruk. Sebenarnya kalau banyak orang yang buruk tidak terlalu malu, tetapi kalau ternyata orang lain mendapatkan syafaat, amalnya baik, dirinya tidak baik makanya tawaddu anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida menginginkan sekiranya antara dirinya dengan hari itu ada jarak yang jauh Allahu akbar yauma tublas sarair pada hari itu semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk yang yang menyembunyikan ujub yang menyembunyikan ria, yang menyembunyikan suudon, yang menyembunyikan rasa tidak suka kepada sesama muslim, yang menyembunyikan apapun itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan terlihat buruknya dan menyeramkannya amal itu. Oleh karena itu, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah sudah memberimu peringatan akan dirinya. Sebelum hari itu terjadi, maka jangan coba-coba merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Kalau merasa diperhatikan oleh Allah, maka tidak akan ada maksiat, baik dalam hatinya, baik dalam dirinya. Dia tidak akan mengerjakan perbuatan buruk saat sedang sendiri, juga saat sedang di tengah keramaian. Wa yahzirukumullahu nafsa. Penggalan ayat ini wa yahzirukumullahu nafsa ditafsirkan Allah sudah memberikan peringatan kepadamu dengan siksanya. Artinya sedikit apapun kejahatan yang kau sembunyikan atau yang kau tampakkan maka akan diazab oleh Allah atas perbuatan itu. Tetapi di sini nafsah dirinya seakan-akan begini. Allah pasang badan untuk mengazab orang itu. Tetapi dengan pasang badan ini pun juga sebenarnya Allah sayang kepada orang itu. Allah peringatkan akan azabnya, akan dirinya karena Allah itu sayang. Makanya ayat ini ditutup wallahu raufum bil ibad. Kuperlihatkan azab itu. Aku turun tangan untuk mengatasi, mengancam agar jangan kalian terjerumus ke dalam maksiat karena sebenarnya raufum bil ibad karena Allah itu sayang. Ada seseorang yang maksiat kemudian diberi azab. Subhanallah, Allah masih cinta. Coba kalau maksiat tapi diberikan sehat, tidak diberikan azab, tidak diberikan peringatan oleh Allah. Diam saja Allah itu kepada orang itu sehingga terus dalam maksiatnya. Bagaimana orang itu bisa disayangi? Bagaimana orang itu bisa selamat? Saat nanti ketika semua amal diperlihatkan, semua amal ditampakkan. Balasannya pun ditampakkan. Karena itulah kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah segerakan hukumannya di dunia agar di akhirat nanti ia sudah dalam keadaan bersih menghadap Allah. Betul. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain. Andai antara aku dan dirinya ada jarak sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Itu terkait dengan setan yang senantiasa menggoda manusia yang disebut dengan korin. Qayyadna lahu syaitanang fahuwa lahu korin. Setiap orang yang jahat akan diutus korin yang senantiasa menemani amal buruknya sehingga merasa jongjon kalau orang Sunda bilang yahsabuna annahum muhtadun yahsabuna annahum muhtadun sampai pelaku maksiat itu merasa dia dalam hidayah Allah karena kegeeran dengan maksiatnya karena sukses dengan kezolimannya iya betul merasa aman saja masuk ke dalam maksiat tidak takut karena ditemani yaitu korin setan korin Coba tanya kepada orang yang asik maksiat, apakah merasa aman dengan azab Allah? Aman. Karena ditemani. Tetapi pada hari itu, pada hari yang digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 30 ini, orang itu menginginkan antara dirinya dan korin itu ada jarak yang sangat jauh, jarak masyik dan maghrib. Allahu Akbar, Karena itu ikhwah, kita menyimak nasihat ini, nasihat Allah dalam surah Ali Imran ayat 30 yang disampaikan akhifillah Ustadz Deden Muhammad Mahyarudin membangun kesadaran kita betapa besarnya arti sebuah kehidupan sesaat di dunia ini untuk menjadi nilai, manfaat dan bekal di akhirat nanti. Allah selalu menatap kita. Allah selalu mendengar kita. Allah selalu memperhatikan kita. Anta tarani, anta tasma'uni, anta tanzuru ilayya, anta murabbi, anta muallimi, anta maulana, anta waliyyi Anta ala kulli syai'in qadir. Betapa bahagianya hati yang selalu ditatap oleh Allah. Lan but never Sendiri memang, tapi tidak pernah merasa sendirian. Bagaimana mungkin bisa maksiat ditatap didengar olehnya? Bagaimana bisa berdusta didengar olehnya? Bagaimana berbuat zalim diperhatikan olehnya? Bagaimana berbuat durjana? Semua dicatat rapi oleh malaikatnya. Kiraman katibin. Ya'lamuna ma Bagaimana bisa menjadi tempat sembunyi untuk maksiat? Itulah yang membuat hamba beriman selalu menjaga sopwatu kalbihi kebersihan kebeningan hatinya. Sehingga ia mengakses nur hidayah Allah. Nur rahmat Allah. Nur berkah Allah. Karena hatinya bersih. Pikirannya jernih. Bicaranya pun hikmah. Hikamun azimah. Min lisanihi. Min ajli sobwati qalbihi. Hikmah-hikmah dari lisannya Qawlan saqila, qawlan layina, qawlan baligha, qawlan ma'rufa. Semua kalimat yang indah. Karena pikiran jernih dan hatinya yang bersih. Amaliyahnya pun istiqamah. Karena ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pantaslah Allah menyukai hamba yang satu ini. Karena ia selalu merasa ditatap oleh Allah. Membuat dia gigih, semangat beramal saleh mulia akhlaknya dan ia merasakan kelezatan dalam istiqamah. Jazakumullah Ustaz Deden. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih amal jariah yang terus mengalir. Ini semakin banyak dan pengecoran sudah hampir selesai dan masih butuh 7000 sak. Akhi yang ingin beramal jariah yang terus mengalir amal walau kita sudah wafat penerang kubur, syafaat akhirat, hubungi Akhi Awaludin 0856 90010 0856 90010 Terima kasih amal jariah ikhwah fillah. Semoga diterima oleh Allah. Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.